الفائدة له الفاتحة إلى روح الحبيب أحمد بن عمر بن سميد وأصلي بفريح ووالدي والدكم ومشايخنا ومشايخكم ثم إلى حبيبنا أنس بن الحبشي وحبيبي علي بن محمد بن الحبشي إلى حضرة من الفاتحة وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hadirin para pemirsa dimanapun berada Alhamdulillah pagi ini kita bisa duduk kembali untuk membaca kalam Habib Ahmad bin Umar bin setelah kita sholat subuh dan baca lebih latif. InsyaAllah kita akan lanjutkan yang kemarin sedikit demi sedikit. وقال رضي الله عنه الدعوة إلى الله شرط في قبول الدعاء وإذا ما شيء دعوة إلى الله ما شيء قبول كما في الحديث ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم بل يجمع بين الدعوة من باب الحقيقة والدعاء من باب الشريعة Beliau radhiyallahu berkata, dakwah menyeru manusia ke jalan Allah merupakan syarat terkabulnya doa. ya, syarat terkabulnya doa wa idza masih dakwah ilallah masih kabul kalau tidak ada dakwah ya doa tidak ada terkabul jadi doa nikmat manusia ini bisa di, bisa diterima Allah karena adanya orang-orang yang berdakwah. Kalau tidak ada orang yang berdakwah, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kama fi hadis sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Tsumma yakhiyarukum ketika tidak ada orang yang meniru manusia kejadian Allah itu sampai orang pada berbuat kemaksiatan Tumayyid ukhyarukum Kemudian orang-orang yang baik di antara kalian berdoa Fala yustajabu lahum Maka doanya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi berhentinya dakwah itu merupakan salah satu penyebab tidak diterimanya doa Karena itu seseorang hendaknya dia cuma bayanan dakwah Seseorang hendaknya menghimpun dua hal ini dakwahnya dijalankan dakwah itu hakikatnya kemudian berdoa min bagi syariah kemudian juga berdoa ya, berdoa itu bagian dari syariah jadi dakwah hakikat doa syariah Mughallal radhiyallahu anhu إن الله ينتج عالم كل زمان بما يناسب أهله اعجلوا إنهم خلفاء رسل وإن الله أخذ الأهل على أئمة الهدى أن يسيروا في سير أدنى الناس انظروا كيف هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه وذلك تشريع لأمته لأجل يتأسوا به عليه الصلاة والسلام Dikatakan oleh beliau selanjutnya, Rasulullah Anhu, sesungguhnya Allah memberi kemampuan setiap orang yang alim di zaman tertentu untuk berbicara sesuai kondisi masyarakat yang hidup di zaman itu. Jadi Allah akan berikan kemampuan pada orang yang alim di sebuah zaman untuk berbicara sesuai dengan kondisi masyarakat di zaman itu. E, pahamilah sesungguhnya para ulama itu adalah pengganti-pengganti para rasul, khulafa rasul. Dan Allah telah mengkat perjanjian kepada para pemuka-pemuka hidayah, orang-orang soleh, agar mereka itu melakukan perjalanan menuju Allah dengan perjalanan yang bisa ditiru oleh manusia yang paling lemah. Jadi, amalnya itu yang yang bisa ditiru oleh manusia yang paling paling lemah ya, yang tenaganya atau daya pikirnya tidak seperti yang lain. Jadi di karena dibuat contoh kalau dibuat contoh jangan menempatkan dirinya untuk ditiru sama orang-orang pinter, orang-orang yang, yang kuat. Karena contoh, maka harus merendah menempatkan dirinya agar bisa dicontoh oleh orang yang paling lemah. Coba perhatikan bagaimana petunjuknya Al Mustafa Sayyidina Muhammad SAW dan para sahabatnya. Rasulullah dan para sahabatnya itu amalan-amalannya mudah, ringan. Bukan karena beliau-beliau orang yang lemah, bukan. Tapi karena sebagai contoh maka menempatkan dirinya pada posisi yang bisa ditiru oleh orang-orang yang paling lemah sekalipun. Nah ini menjadi syariat buat kita semua yang hidup setelah beliau. Kalau walaupun kita mampu, uh, tapi yang kita terapkan untuk masyarakat umum adalah sesuatu yang bisa dicontoh oleh mereka dengan dengan mudah sehingga mereka juga bisa mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabala Sayyidina Sami'a ba'duhum insanan yaqul La khaira fi israf Pernah ada seseorang itu mendengar ada orang berkata la khair fi israf. Kalau berlebihan itu nggak ada kebaikan di dalam berlebihan. La khair fi israf. Jadi ada orang berbuat baik berlebih-lebihan. Terus ada orang yang mengomentari la khair fi israf. Tidak ada kebaikan dalam kebaikan yang berlebih-lebihan. Langsung ketika ada orang yang berkata seperti itu, ada yang menjawab kalau orang soleh berkata kepada orang tersebut, la israfa fil khair. Ya, la israfa fil khair. Kalau dalam kebaikan tidak ada israf, tidak ada judulnya orang berbuat baik kok berlebihan, ya. Memang dalam kebaikan harus berlebihan. Ya, misal ada orang bangun rumah, kalau untuk pribadi sendiri Tinggal orang dua bangun rumah kok satu hektar. Itu namanya serof Kalau untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia niatkan untuk terima tamu, ya, untuk apa namanya jelas dan lain sebagainya, dia bangun satu hektar itu bukan isrof, bukan berlebihan. Atau tamunya satu, tapi dikasih makan yang enak-enak. Ini sepertinya ini isrof nih. Mau menjamu tamu satu aja kok seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar al ya eh, Sina Abu Bakar ini kalau saya tidak salah radhiyallahu anhu ada satu tamu orang alim datang berkunjung ke rumah beliau maka untuk menyambutnya beliau sembelih kambing sebanyak jumlah anak tangga yang akan diinjak oleh orang soleh tadi orang alim tadi jadi misalnya ruang tamunya itu di atas anak tangganya berapa jumlahnya 30 tamunya cuma satu maka disembelihkan kambing 3 30 kemudian dihidangkan ya satu ada rombongan yang ikut juga ya, tapi bukan sebagai tamunya, rombongannya. Tidak banyak orangnya. Nah orang alim ini dalam hati berkata, dalam hati berkata, wong tamunya cuma saya, kok pakai disembelihkan kambing sebanyak ini gitu ya. Ini isrof, ini berlebih ya. Cuma dalam hati nggak diungkapkan. Maka Habib Abu Bakar Adani beliau berkata, saya ini menghargai ilmu. Kok masih ada yang mengatakan saya berlebihan? Saya ini menghargai ilmu. Kok masih ada ya orang mengatakan saya berlebih lebihan. Artinya dalam menjamu ulama atau dalam sodakoh itu tidak ada israf. Tidak ada loh. Sedekahmu over ya, berlebihan. Tidak ada. Israf sifatnya pada sesuatu yang kita butuhkan untuk diri kita sendiri dan bukan kebaikan. Makan lima piring itu israf. Nah, makan kan, kenapa kita makan sendiri kok lima, lima piring? Nah itu yang suatu berlebihan. Tapi kalau jamu orang, tidak ada lebih pilihan. Yakni anak syarat pun illa fi haram Ya, kemudian katanya Abu Qaral ini tadi yang cerita tadi ya, kamu makan semampumu. Mau makannya satu suap ya satu suap, dua suap ya dua suap, tiga suap ya tiga, tiga suap. Kalau nggak habis nggak jadi masalah. Nanti sisanya kita bagikan dimakan orang lain. Banyak orang yang butuh butuh makan. Jadi dari israf, tidak berlebihan, tidak buang itu. Tidak dibuang ke sampah, tidak ada orang yang akan akan makan. Dan saya pernah duduk bersama beberapa kiai itu dan beberapa santri ketika saya mau makan, ya, dia ambil nasi itu banyak. Saya bilang sedikit aja nasinya. Jawabannya santrinya, NUB, jangan khawatir. Nanti kalau nggak habis kami yang habiskan. Jadi sengaja dikasih banyak itu biar biar gak habis nanti yang habis kan yang ada di situ. Eh, ini contoh tidak israf itu. Seperti itu tidak israf karena niatnya tadi untuk dimakan orang orang banyak. Yakni maksud kalimat la israf tidak ada israf atau tidak ada sesuatu yang berlebihan sia-sia dalam kebajikan. Yakni al-sarf layakun illa fi haram Yang namanya israf itu kalau kita keluarkan harta untuk hal yang haram atau hal yang makruh. Ya, beli rokok tiga pak ah, itu israf. Eh, ya, itu itu israf. Rokok bapak israf karena itu ya kadang bisa jadi haram kalau pendapatnya haram jadi makruh untuk pendapatnya makruh. Wa amal infaqu fi wujuhil khair fa yusamma sarafan. Kalau orang menyedekahkan hartanya untuk hal-hal yang baik, menginfakkan hartanya untuk hal yang baik, maka itu tidak bisa dikatakan israf berlebihan. Ma'ana qasamalun min sedekah Kata Rasulullah SAW, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan bal bahkan harta itu akan bertambah dan terus bertambah. Ini hadis disebutkan oleh Al-Ghazali dalam musnadnya dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha marfu'an. Eh, kemudian wal muasah laisa bil Kalau kita memang tidak punya harta, kita membantu orang tidak tidak tidak terbatas hanya dengan harta. Bukan dengan harta juga bisa. Balil muasa ilal muhtajin bil mal wa ta'limul jahil wa isyadu zalim min afdalil muasa. Kalau ternyata kita tidak punya harta, ya, maka membantu orang-orang yang butuhkan itu bisa juga dengan taklimul jahil. Mengajarkan ilmu pada orang yang bodoh. Ini juga bagian daripada infak tadi. Kemudian isyadu zalim kalau ada orang yang tersesat, nggak tahu jalan ke Allah, banyak membuat dosa, kita bisa berikan petunjuk pada orang itu, maka ini juga termasuk bagian daripada membantu orang orang lain yang membutuhkan. Bahkan min afdal muasa. Ini bantuan yang lebih lebih utama daripada membantu dengan harta saja. Karena kalau harta kan untuk kebutuhan dohir, sementara ilmu untuk kebutuhan batin. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mewahyukan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Surat Sabah ayat 39. Apapun yang kalian nafkahkan, infakkan, sedekahkan, dermakan, maka Allah pasti akan segera menggantinya. Fa huwa Dia Allah menggantinya. Lam yakul min Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan harta yang kamu sedekahkan, tidak. Ma'anfaqtum Ma faktum min syai, eh, min syai, eh, bukan min min mal. Apapun yang kalian dermakan. Bal idza a'taitahu qisatan ahyita qismahu fani wa idza 'allamtahu masalah fi ini ahyita ruhamul bagi. Nah, eh, kalau ada orang yang kalau kamu ngasih makan orang dengan dengan sepotong roti, maka sebenarnya kamu membuat jasadnya itu yang yang bakal hancur jadi hidup. Artinya cuma menghidupkan jasad, toh jasadnya itu akan akan hancur kalau masih makan orang. Wa idza tahu mas'alatan fi dini. Tapi kalau kamu mengajarkan satu permasalahan agama pada seseorang, ahyaita ruhu. Kamu menghidupkan rohnya, yang roh itu tidak akan mati, al-baqi, roh itu kekal. Jangan pindah dari satu alam ke alam yang yang lain. Wasatani bainal amrayn. Tentu pahalanya jauh berbeda antara menghidupkan jasad yang akan hancur dengan menghidupkan roh yang akan selalu hidup. Artinya kalau sedekah jariah jariah kepada roh itu lebih lebih lebih langgeng jariah kepada jasad dengan jasad yang rusak maka jariah juga juga berhenti. Wa idza wala yadurruhu idza mata juwai wadinuhu salim. Dan kalau ada orang sampai meninggal dunia dalam keadaan kelaparan tapi orang itu selamat agamanya, maka itu tidak akan menyebabkan orang itu jadi celaka. Ya, tidak akan celaka orang tersebut. Ma'adurruhum ma'asabuhum fid dunia. Jabarallahu lahu bihi al-jannah. Kekurangan-kekurangan dunia yang terlewatkan dari mereka semua yang dari kelaparan, menjaga kelaparan atau mungkin karena musibah dan lain sebagainya itu tidak akan membuat mereka jadi celaka sebab apapun yang kurang dari dunia sama akan diganti di surga ya akan diganti di, di surga وقال رضي عنه anhu Selanjutnya beliau الله تعالى berkata قال بعضهم الحالة التي تحب أن يأتيك الموت وأنت عليها إلزم الحياة توفي سيدنا عبد الرحمن السجاف رضي الله عنه في صلاة العصر وهو ساجد وكذلك من المتأخرين الحبيب محمد بن سالم أنا أذكره توفي في صلاة العصر مقام عظيم اللهم يا من وفق على الخير للخير وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه وافعل ذلك بوالدينا ووالديهم وأولادنا وأحبابنا وجميع وبجميع المسلمين آمين Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Muhammad bin Para ulama Ada ada ulama yang berkata Kondisi Yang kamu inginkan Kondisi yang kamu inginkan agar kamu bisa meninggal di kondisi itu. Jadi keadaan yang kamu harapkan kamu meninggal di keadaan itu. Kalau bahasa bebasnya, kalau kamu ingin meninggal dalam keadaan tertentu, mau dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud, dalam keadaan zikir, dalam keadaan salam, dalam keadaan mirip, dalam keadaan maulid, kalau ingin seperti itu, maka ilzamlah. Ya, ilzamlah bilaan. Tekuni kondisi itu dari sekarang. Diniati, diniati dari sekarang. Seperti Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala. Imam Abu Hanifah itu niat pengen meninggal ketika baca Al-Quran. Makanya di tempat ketika ketika beliau meninggal dunia, tempat dicabutnya roh beliau itu sudah beliau khatamkan Al-Quran 5000 kali. Imam Abu Hanifah. Nah, termasuk di sini Abu Abdurrahman Asgaf, kakeknya semua orang warga Asgaf radhiyallahu anhu, beliau meninggal dunia ketika menunaikan sholat asar. Meninggal dunia ketika menunaikan sholat asar dalam kondisi sujud. Ya, dalam kondisi sujud. Dan juga disebutkan di taklimnya termasuk juga uh, Syekh Umar Mohdor, ya, anak uh, Ibn Abdurrahman Asgaf. Anak beliau juga meninggal dan keadaan sujud salat asar. Wa kadzalika min akhirin. Kemudian orang-orang di akhir zaman ini yaitu Habib Muhammad bin Sahal. Habib Muhammad bin Sahal itu wafat tahun 1235 Hijriah. Beliau meninggal juga dalam sholat sholat asam, sholat asam dalam kondisi yang, yang sujud juga. Maqamun adil. Ini derajat yang sangat agung. Duhai Allah yang memberikan taufik kepada orang yang baik untuk berbuat baik dan membantu mereka untuk melakukan kebaikan tersebut, maka berilah kami taufik untuk berbuat baik dan berilah kami kekuatan untuk melakukan kebaikan tersebut dan berikan itu juga kepada kedua orang tua kami, kemudian eh, wawalidi dan orang tua mereka dan anak-anak kami dan pecinta-pecinta kami orang-orang yang mencintai dan kepada seluruh muslimin. Wa qala radhiyallahu ولهذا سميت الغيبة سائطة العمل لأنه قد يقع إنسان أعمال خمسين سنة جاءت الغيبة أعطتها خفة ورجع في لا شيء الجم جمع وكلما حصل شيء خذوه عليه وكذلك العجب محبط للعمل كما قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أعظم من ذلك أن أتبع العجب لأن الذنب يورث العبد الانكسار والافتقار وقد قيل قرص في بطن جاعل أفضل من بناء ألف جامع إذا صحت النية يعني لأن الأشياء الظاهرة قد يرى نفسه فيه فيها الإنسان مثل بناء المسجد أو غير ذلك تحتاج إلى تحرير النيات يبقى عن سيدنا الإمام عبد الوهاب اشعراني أن بعضهم استشاره في الحج وبايع بجملة من العلماء معه وما ينفق في ذلك كثير من المال فقال له اشعراني يا ولدي لو أعطيتني الذي ما تنفقه في الحج والثواب حاصلة قال له بشاور نفسي فلما رجع قال له إن النيح برزت وأريد الحج فقال له يا ولدي إذا دخلت الأموال من حيث لا خرجت فيما تحواه الأنفس يعني من حيث لا يرضى الله ثم استشاره آخر في شيء من الأموال الظاهرة فقال له الشهراني فأعطيتني ذلك الذي بتنفقه قال صواب المقصود حصول ثواب فقال له افعل ما بدالك يعني أنا نيته صحيحة disebutkan di sini bahwasanya ribah itu akan menjadi penghapus amal-amal soleh. Jadi pahala amal soleh itu akan hancur dengan dengan menggunjing online. Terkadang seorang itu punya amal soleh selama 50 tahun. Punya pahala amal soleh 50 tahun, jahat riba. Sekali dia menggunjing orang, jahat riba. Sekali dia menggunjing orang, akut khutbah. Maka eh, amal yang 50 tahun itu dihancurkan oleh riba saya tadi. Jadi sekali kita menghancurkan 50 tahun amal. Wa raja ila sehingga dia tidak punya apa-apa lagi. Habis. Ya seperti orang Assalamualaikum Dia nyimpen hartanya di kota penyimpanan, kemudian tiba-tiba tempatnya itu terbakar. Habis nih, hasil kerja sekian puluh tahun. Ya. Ibaratnya seperti itu. Al-Juhud Ini permasalahan yang sangat berat ya. Permasalahan sangat berat. Waktu kullama hasal Setiap kali orang mendapatkan pahala amal soleh, maka akan diambil oleh oleh hibah tadi. Jadi enggak enggak diambil oleh hibah yang dijaga amal soleh tersebut. Termasuk juga alujub berbangga diri, wah muhbitun amal. Itu juga menghancurkan amal. Kalau ada salatu wasalam Rasulullah SAW bersabda Andai kata kalian tidak berbuat dosa Aku takut Mahu huwa mendalik Kalian akan melakukan dosa yang lebih besar dari itu. Al-ujub al-ujub yaitu kalian akan berbuat atau berbangga diri. Jadi kadang ini ada orang yang amal soleh tidak berbuat dosa. Sholat, sholat, pikir, wirid. Kalau Rasulullah dikatakan kalian tidak berbuat dosa, saya khawatir orang-orang yang soleh terus ini tidak ada dosanya. Saya khawatirkan justru dia akan melakukan dosa yang besar, yang lebih besar daripada dosa yang kelihatan itu. Yaitu ada rasa bangga dalam dirinya. Saya enggak. Maksiat kalau oh, saya ibadah terus. Ya takjub, takjub ujung dengan dirinya sendiri. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Lianna dan akan amal besar waktu itu. Kenapa? Kalau ada orang berbuat amal kebajikan terus, tiba-tiba dia berbuat dosa maka dia akan akan jadi hancur hati Ya Allah, ampuni dosa saya Dia merendahkan diri, tidak ada kesom, kesombongan dalam hatinya. Dalam dalam sebuah riwayat ucapan para ulama disebutkan kursun fi batni jahil Allah min bina masjid masjid bidina eh, al bina jamin ila Satu ya sesuatu yang kita sedekahkan untuk orang yang kelaparan. Jadi ada orang kelaparan kita kasih makan gitu maka itu lebih utama daripada membangun seribu masjid. Ya. Ida sahatinnya. Kalau ketika kita kasih makan peniatnya benar, maka itu lebih pahala besar dari bangun seribu masjid. Kenapa? Karena yang boleh itu bangunan-bangunannya, bangunan seperti ini, masjid dan sebagainya. Eh, tahta kita niatnya harus bagus. Ya niatnya harus bagus. Kalau niatnya tidak bagus, maka kadang orang melihat merasa ada berbangga ujungnya. Nah ujungnya ini bisa menghapuskan pahala semua. Tapi kadang masih makan orang itu kalau tidak nanti. ya. cuma pengen orang Tidak, gitu. tidak terlampau di, dianggap dan orang tidak lihat. Orang tidak lihat dan sebentar kesannya hilang. Diceritakan di sini Syekh Abdul Wahab Syarani radhiyallahu taala ada seseorang yang minta pendapat beliau ketika orang ini mau berangkat haji dengan mm, ber, bersama sejumlah ulama. Jadi dia mengajak sejumlah ulama berangkat berangkat haji. Wabayun fit tidak dikajakin nama, dan dia akan menggali ulama-ulama tersebut. Kalau sekarang umroh bareng ini, gitu ya. Tapi yang gali satu orang. Ini mau haji, yang ke para ulama, yang biaya orang tersebut. Kemudian orang ini musyawarah sama Imam Syarani, Abdullah Syarani Rasulullah Nah, bagaimana? Kira-kira saya bagusnya menghajikan para ulama ini tidak? Berangkat haji tidak? Ini haji sunnah ya? ini. Maka Imam Syafi'i berkata, seandainya uang yang mau kamu berikan atau kamu belanjakan untuk menghajikan ulama-ulama semua ini, kamu serahkan ke saya. Serahkan ke saya. Tapi nanti kamu dapat pahala, pahala haji. Kira-kira bagaimana? Mau kan? Kata orang tadi, Ya sebentar, saya tak musyawarah sama jiwa saya dulu. Saya tak ngobrol-ngobrol sama jiwa saya dulu. Sejak lama itu kembali. Eh, saya udah mantep nih aja mau berangkat haji saja. Mantep mau haji. Katanya Imam Syaroni disindir gitu ya. Yang paham ya paham, tidak paham ya tidak paham. Ya waladi, idza dakhalatil amwal bin haifil kalau harta itu datang dari arah yang tidak benar, kharaja simak tahwa terus maka keluarnya nanti juga dibelanjakan pada sesuatu yang disenangi sama nafsu. Jadi haji ini karena nafsu, bukan karena dari pahala. Jadi masuknya dari jalan yang enggak enggak diridhoi Allah, ya keluarnya ke tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, min haid la yardillah. Kuma istasaru akhar. Kemudian ada orang lain lagi yang musyawarah. Dia bawa harta banyak, oh, mau disedekahkan gitu. Kata Imam Syarani, uh, eh, kasihkan saya uangnya. Yang mau kamu kasihkan orang-orang kasihkan saya saja. Nanti kamu pahalanya dapat. Kamu pahalanya dapat. Orang jawab, nah itu yang saya cari. Saya itu butuh pahala. dia udah, gak usah repot-repot nih, ambil semua Gak pakai repot nyari orang, gak pakai repot bagi. Pahala dapat dia, ambil semua. Kata Imam Syafi'i ini, tidak, ada Saya cuma mau uji dia, kamu ambil nih, kamu setujukan sama orang-orang niatmu itu benar.